Ikhwani fid din, azdani wa Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-40 41 ya. Nah, barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-40 yang kemarin sudah kita baca. Hadis yang pendek bisa dikatakan mudah untuk dihafal dan sebagiannya mereka atau sebagian kalian sudah setoran kemarin ya. Yang belum setoran, setorkan hadis yang ke-40 barakallahu fikum. tahu? fikum. kemarin yang antum master antum apa kemarin sudah belum antum sudah eh, nah barakallahu fikum sudah kita lanjutkan aja Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Berarti tinggal dua hadis lagi. Kalau waktunya nyandak kita selesaikan sekalian. Kalau tidak ya kita ambil satu. Nah kalau fikum. Atau ambil satu setengah nanti ya. Kita lihat. Qala al-imam Nawawi rahimahullah al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Haditsun hasanun sahihun ruwaynahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Naam. Artinya, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. Maksudnya mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya ini sebenarnya sebagian para ulama mendhaifkan namun sebagian mereka mengatakan dhaifnya itu dhaif munjabair. Dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Paham ya? Di majmu'i turuqih dengan dikumpulkan berbagai macam jalan dan juga jalurnya, nah pendukung dan penguatnya akhirnya naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Jadi dhaifnya masih dhaif munjabir. Dhaif yang masih bisa menopang atau dhaifun munjabar yang masih bisa ditopang dengan yang lainnya. Naam. Hadisnya ini hasan, sahihun. Nah, menurut disebutkan sini yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Hujjah disebutkan bawah itu rawahu Al-Baghawi fi Syarh Sunnah. Wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah wal Baihaqi fi Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Kesimpulannya hadisnya hasan. Maksudnya bagaimana barakallahu fiikum? Maksudnya hawa nafsu manusia itu senantiasa mengikuti perkara-perkara yang jelek. Oleh karena itu tundukkan hawa nafsu kita semuanya kepada dalil, kepada yang Rasulullah bawa berupa apa? As-sunnah. Jangan sampai justru hawa nafsu kita menentang as-sunnah atau akal kita menolak as-sunnah, jangan sampai. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Salal Fauzan Habibullah taala, qauluhu la yu'minu ahadukum hadza nafa anhu iman tidak beriman salah seorang di antara kalian, di sini ada peniadaan dari orang tersebut keimanan. Tapi pertanyaannya, apakah peniadaan total atau kesempurnaannya? Sudah kita lewati dulu. Pendapat yang kuat, peniadaan di sini adalah kesempurnaannya. Karena nggak mungkin kita tiadakan total. Kalau kita tiadakan total berarti kafir orangnya. Orang kalau nggak punya keimanan sama sekali kafir nggak? Kafir. Nah, yang ditiadakan di sini tidak beriman salah seorang di antara kalian, itu maksudnya tidak sempurna keimanannya. Seperti contohnya dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, apakah di sini maksudnya adalah tidak beriman secara total itu hilang imannya? Bukan. Tapi maksudnya yang ditiadakan apa? Kesempurnaan imannya. Mahum sholah ya ini. Jadi jangan sampai antum gagal faham ya, karena orang-orang khawarij mereka apa berdalilkan dengan ini di antaranya. Tidak beriman katanya. Salah seorang di antara kalian berarti sudah hilang imannya, kafir. Allahul musta'an. Kita katakan enggak benar. Peniadaan di sini nafyul kamal. Bukan apa? bukan nafyu mutlakil iman tapi nafyul imanil mutlak. Bedakan ya. Mutlakil iman itu artinya aslul iman. Dasar keimanan tidak diadakan. Keimanan masih ada, cuma enggak sempurna. Faham maksudnya ya? Jadi ungkapan di sini tidak beriman salah seorang di antara kalian maksudnya bagaimana? Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Imannya ada enggak? Masih ada, cuma tidak sempurna. Jangan sampai keliru ya. Karena kalau antum artikan tidak beriman sama sekali, nah ini nanti mengkafirkan. Hati-hati na'am. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Summa qal Kemudian Rasulullah SAW menyatakan hatta yakuna hawahu taba'an lima jutubih. Sampai dia mau menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya mengikuti syariat. Ayyakunu ma yahwa tabi'an lima ja'abihir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu sampai menjadikan yang dia inginkan tersebut keinginan dia hawa nafsunya tabi'an lima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sampai mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berat mengikuti ajaran Rasul itu berat oleh karena itu butuh perjuangan dan pengorbanan sabar di dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wal hadits wa in kana fihi maqal, ya kan? Hadis ini walaupun masih ada nan kritikan. Hadisnya ini kan sudah kita lewati tadi. Hadisnya ini ada yang mendhaifkan. Faham ya? Jadi hadis ini ada yang mendhaifkan, eh, ada yang melemahkan. Kata beliau dan hadis ini walaupun ada maqal, ada kritikan, Walakinna Nawawiyya rahimahullah sahahahu wa sahahahu ghairuhu aidha. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi beliau mensahihkannya dan juga yang selainnya pun juga mensahihkan. Paham ya? Beliau mensahihkannya dan juga yang lainnya juga mensahihkan. Jadi, nah barakallahu fikum berdasarkan kalau berdasarkan yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan juga yang lainnya hadisnya sahih. Cuman kita katakan tadi hasan. Paham ya? Karena walaupun dhaif, dhaifnya enggak parah sehingga masih bisa ditopang, dikuatkan, naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa yashhad lahul Qur'an aidan. Yang memperkuat atau yang menguatkan, yang mendukung hadis ini adalah di dalam Al-Qur'an Karim juga ada. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Fala wa rabbika" la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima artinya apa fala maka sekali lagi tidak dan demi Rabbmu demi Rabbmu la yu'minun mereka tidak akan dikatakan beriman maksudnya tidak akan beriman dengan sempurna sampai kapan sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim sebagai penengah sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim penengah terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu apa? Summa fi Kemudian dengan keputusan tersebut mereka tidak menjumpai di enam jiwa-jiwa mereka harajan keberatan mimma qadait. Tidak menjumpai rasa keberatan, rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan. Faham maksudnya? Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasannya kita semuanya keimanannya nggak akan sempurna. Sampai kapan? Sampai mau terima dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jiwa kita tenang dan tidak apa? Tidak berat menerimanya, seperti itu. Wa yusallimu taslima dan sampai mereka mau berserah diri dengan sebenar-benarnya. Na'am barakallahu fikum. Fayakunu hawahum tab'an lima hakama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka menjadilah hawa nafsunya mereka itu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus. Wala yakrahuna ma hakama bihi an sallallahu Mereka enggak boleh benci, enggak boleh benci terhadap apa yang Rasulullah tetapkan. Contohnya, sekarang Rasulullah menetapkan bagi kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu wajibnya apa? Memelihara jenggot. Paham ya? Ketika kita melihara jenggot, itu nggak ada rasa wah berat, nggak enak kalau enggak melihara, nggak ada. Rasanya tenang. Paham ya? Tunduk, pasrah, patuh. Nah itu. Itulah yang dimaksud di sini. Jadi, ketetapan yang Allah dan Rasulnya tetapkan kita harus sami'na wa ta'na. Enggak boleh banyak nah kritikan panjang lebar, banyak bicara, banyak alasan jangan. Sami'na wa ta'na. Karena kenapa? Karena kalau berani menentang ketetapan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mencari pilihan yang lain, pilihan yang sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang akan terjadi? Kemaksiatan yang sangat jauh, kesesatan yang sangat nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, li mu'minin wa mu'minatin qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratun amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla mubina, gitu ya. Nah, artinya apa? Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik. Kemudian dia mencari pilihan yang lain. Nah, ini syahidnya. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan hukum atau yang semisalnya, kemudian dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa, hawa nafsunya. Ini enggak layak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah apa? sesat dengan kesesatan yang nyata. Faham maksudnya ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita harus tunduk dan patuh terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita lewati kan? Definisi apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Definisi syahadah Allah ilaha illallah sudah kita lewati. Kemudian definisi apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa definisinya? Ta'atuhu fima amar. Ya enggak? Kemudian apa? wasinabuhu manaha anhu wazajar. Kemudian apa lagi? wa tasdiquhu fima akhbar. Itu. ada ya? tiga perkara itu ya? Penting sekali. Jadi termasuk makna daripada persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah pertama tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang Rasulullah kabarkan. Harus kita benarkan. Baik kabar mengenai perkara-perkara yang sudah terjadi dahulu ataupun yang akan datang. Eh, tentang Dajjal, Ya'jud ma'juj itu semuanya harus kita apa? Yakin tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti akan muncul di akhir zaman namanya sama dengan nama Rasulullah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Naam, apa ya? Nama bapaknya sama dengan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdullah. Nah barakallahu fikum. Kemudian apa? bahkan dari keturunan Fatimah. Paham ya? Ahlul Bait. Nah, barakallahu fikum itu sebutkan dalam riwayat itu ya. Kesimpulannya apa? semua yang Rasulullah kabarkan mengenai perkara-perkara yang akan datang atau yang sudah lewat, wajib kita apa? membenarkannya. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, apa yang kedua? Ta'atuhu fima amar. Mentaatinya terhadap perkara yang Rasulullah perintahkan, taat. Enggak boleh kita bermaksiat. Yang ketiga, wastinabu wastinabu ma anhu wazzadar dan menjauhi perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah hardik. Semua perkara yang Rasulullah larang, yang Rasulullah menghardiknya, melarangnya, kita wajib menjauhinya. Tiga perkara ini termasuk kesempurnaan apa? Kesempurnaan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Kalau tidak salah disebutkan dalam apa? Kitab Al-Usul Salasah itu kan? Nam disebutkan dalam kitab Al-Usul Salasah mengenai apa? Mengenai Nah, persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wala yakrahuna ma hakama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faman karihahu kana kafiran." Barang siapa yang benci ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang tersebut kafir. Qala ta'ala Allah Ta'ala firman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ini ini perkara yang perlu diperhatikan baik-baik. Nah, artinya apa? Artinya yang demikian itu sebabnya kenapa? Karena mereka membenci. Karena mereka apa? Membenci terhadap apa yang Allah turunkan. Akhirnya apa? Terhapuslah amalannya. Terhapus apa? Amalannya. Nah, barakallahu fikum amalannya terhapus. Sebabnya apa? Karena membenci terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Fahadal hadithu yashhadul lahul Qur'an. Hadis ini diperkuat dengan apa? Yang telah memperkuatnya adalah Al-Qur'an. Faham ya? Jadi hadisnya ada kritikan tapi dikuatkan dengan Al-Qur'an. Dengan apa? turukih wa syawahidih. dengan dikumpulkan berbagai macam jalurnya dan juga penguat-penguat pendukungnya naiklah derajatnya menjadi hasan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Wa makna hada anna al-insana yuslimu lillahi wa li itu, wa la ya'taridu. Masyaallah. Makna ini adalah maknanya adalah bahwasannya seseorang itu hendaknya pasrah, terima, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, wa la ya'taridu dan tidak mengkritik, tidak protes. Paham ya? Tidak mengkritik dan tidak protes. Sami'na wa ata'na gitu. Wa la yakrahu ma ja'a wa rasulih dan hendaknya tidak benci tidak benci terhadap apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh benci. Seberat apapun. Nah barakallahu fikum. Masalah apa isbal. Ya, celana atau pakaian di bawah mata kaki. Di dalam syariat haram. Ya udah, sami'na wa ta'na. Enggak boleh kita benci. Wah, masa sih? Enggak enak kita kalau celananya enggak panjang. Kita nanti dipandang orang awam seperti orang asing misalkan. Enggak usah peduli dengan itu. Karena itu syariat datang dari apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh yang menjulur, membawa, menjulur memanjang sampai di bawah mata kaki, baik berupa sarung atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Satu. Ini umum lafadznya. Yang sombong atau enggak sombong kena ancaman api neraka. Karena sebagian mereka memakai hadis yang lain. Itu kan kalau sombong Ustaz. Eh? Masuk neraka itu kalau sombong katanya. Kalau nggak sombong kan nggak masuk. Kita katakan apa? Perbuatan memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu sendiri merupakan kesombongan. Dijelaskan dalam hadis yang lain, iya kawa isbalal izar. Hati-hati kamu, tinggalkanlah memanjangkan izar sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki. Kenapa? Fa innahu minal Karena perbuatan tersebut termasuk kesombongan. Memajangkan itu walaupun enggak niat sombong, itu kesombongan. Wallahu la yuhibbul makhilah. Sedangkan Allah Taala tidak mencintai apa? kesombongan. Jadi orang itu terbantahkan. Kan biasanya orang kayak gitu orang ngeyel. Awal-awal ngaji itu atau misalkan masih berat menerima kebenaran dinasihati, itu kan lafadznya kalau sombong. Innallaha la yangdur man jarra saubahu khuyala katanya. Yang diambil satu hadis lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Ada hadis lafaz seperti itu ada. Hadis yang lafaznya seperti itu ada. Yang mereka ambil yang ini saja. Itu kan kalau sombong Ustaz, kalau kita enggak sombong, tawadhu, paham ya? Kemudian kita panjangkan enggak apa-apa, kita katakan perbuatan memanjangkan itu sendiri sudah apa? kesombongan. Sehingga walaupun dia enggak niatkan sombong, ter, apa? Dia sudah terfonis kesombongan. Paham ya? Terfonis dengan perbuatan apa? Kesombongan. Nah, terus bagaimana cara menggabungkannya? Mudah. Cara menggabungkannya, kalau dia enggak sombong, kena ancaman ancaman yang umum tadi itu. Paham ya? Kena ancaman yang umum. Apa yang umum? Termasuk bagian dari api neraka. Kalau dia sombong, kena ancaman yang kedua. Allah Taala tidak akan melihatnya. Paham ya? Jadi sama-sama parahnya. Terus bagaimana? Ya udah, dipotong sampai di atas mata kaki. Yang abdulnya pertengahan berkesan itu Nah, barakallahu fikum. Itu yang Abdul Halim betis itu bagus. Tapi kalau misalkan di bawah mata kaki haram, di tengah-tengah mata kaki berbahaya. Karena apa? Karena mungkin kan turun lagi gitu loh. Paham ya? Yang paling bagus yang sudah mewakili di atas mata kaki. Paham ya? Lebih bagus lagi Abdul lagi kalau sampai betis. Paham ya? Pertengahan betis. Paham ya? Setengah betis itu na'am barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana kalau kita linting? Kita linting tahu linting ya? Kita gulung, digulung bagaimana? Kita katakan sebenarnya dia sudah nah barakallahu fikum melaksanakan perintah tapi kurang bagus pemandangannya. Ya enggak? Kurang bagus pemandangannya karena yang namanya digulung itu masih ada unsur ini yakin enggak kalau itu benar itu loh. Ngapain kalau sudah yakin tetap digulung? Dipotong, jahit selesai. Kan itu Nah, barakallahu fikum. Jadi mak maklum ya sudah ketahui bersama bahasanya awal-awal ngaji biasanya seperti itu digulung dulu ya enggak dilipat dulu lama-lama nanti potong intinya apa intinya kalau cuman nan karena malu atau karena takut dilihat orang itu enggak benar kami ya? enggak perlu malu enggak perlu takut dilihat orang kalau itu syariat terapkan semaksimal mungkin barakallahu fikum na'am kita lihat lagi walau kana fihi masyaqqatun 'ala nafsih. ini bayangkan ini wala yakrah ma ja'anillahi wa rasulih jangan sekali-kali membenci Ha? Jangan sekali-kali membenci syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun berat untuk jiwanya dan dirinya menerimanya. Faham ya? Yang namanya kebenaran syariat itu walaupun berat wajib kita terima. Jangan gara-gara wah ini enggak enak nih, sungkan anda mengerjakannya. Nanti kalau anda mengerjakan bagaimana orang apa melihat kita ini? Ha? Rasanya lain. Nah, jangan. Jangan seperti itu. Antum ketika di kampung, taruhlah antum lepas jubah, nggak pakai jubah, nggak pakai gamis misalkan, pakainya kaos sama sirwal, dilengkapi dengan sarung. Jangan antum banyak alasan wahana nggak enak Ustaz. Dilihat orang awam rasanya kayak lain gitu katanya. Sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau namanya sunnah itu kalau antum terbiasa, rasanya enak. Wah, rasanya nggak enak kalau nggak pakai sarung. Paham ya? Seperti itu. Paham ya? Biasanya kan orang-orang kan alasannya karena nggak enak dilihat orang. Eh? Antum jangan melihat ke situ. Nggak enak atau nggak e- nggak enak atau enaknya itu Paham ya? Kalau kita itu menerapkan as-sunnah atau tidak itu loh. Kalau tidak menerapkan as-sunnah ya jelas gak enak. Tapi kalau menerapkan as-sunnah enak-enak saja walaupun pandangan orang gak enak. Paham ya? Jadi antum harus ber Nah barakallahu fikum berbesar hati, berjiwa besar dalam artian gak perlu antum merasa terkucilkan, merasa gak enak, merasa sungkan, segan jangan. As-sunnah kita tegakkan, as-sunnah kita terapkan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini wa alaihi an yasbira wa ya'rifa anna hadha huwa ainul salah wal khair lah masyaallah dan hendaknya dia sabar sabar dan mengakui bahwasanya inilah yang namanya apa yang namanya nabarakallahu fikum jenis kebaikan dan kebaikan untuknya paham ya salah kebaikan inilah zat yang namanya kebaikan inilah kebaikan untuknya walau kana fihi ma yashqu ala nafsihi aw yaskunu alaiha ya kan walaupun di dalam syariat tersebut ada sesuatu yang membuat apa jiwa itu berat. Berat untuk menerimanya, berat untuk mengamalkannya. Nah, tapi ingat, kalau itu syariat sami'na wa ta'na. Nah, barakallahu fikum karena itu adalah kebaikan untuknya. Fa innal jannata huffat bil makarih ini penting. Karena surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang bagaimana? Perkara-perkara yang manusia itu seringnya enggak suka. Ya enggak? Masa suruh pakai sarung mah berat. Rasanya berat sekali pakai sarung itu. Ribet katanya. Masa kita suruh ini suruh itu banyak alasan. Nah barakallahu fikum. Masa kita nah, masa kita harus pakai siwak misalkan padahal mampu dan punya misalkan.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 Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah kejelekan untuk kalian. Maksudnya apa? Dugaan sangkaan manusia itu terkadang apa? Terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia duga. Antum menduga mengira itu kejelekan ternyata kebaikan. Pak maksudnya ya? Terkadang kita menyangka itu kebaikan ternyata kejelekan atau sebaiknya menyangka itu kejelekan ternyata kebaikan, seperti itu. Yang jelas kebaikan yang paling terbaik adalah mengikuti apa? Mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat baik-baik nasihat Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Alaika bi asari man salaf. Wa in rafadakan nas. Alaika bi athari man salaf. Wa in rafadakan nas. Wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Paham ya? Kenapa? Karena para salaf itu landasannya standarnya akurat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu. Manusia mengusirmu, mengucilkanmu, menganggap kamu itu asing, biarkan biarkan. Sudah kita lewati kan? Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asing di hadapan manusia itu santai saja. Nah, karena memang yang namanya keberuntungan kembali kepada mana? Kembali kepada keasingan tadi itu. Asing karena mengikuti as-sunnah. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Itu hadisnya. Islam itu bermula dalam keadaan apa? Asing. Coba antum saksikan kisah sejarah mengenai dakwahnya Rasulullah mendakwakan agama Islam pertama kali misalkan ketika berdakwah di Mekah bagaimana coba bayangkan orang kufar Quraisy memberontak eh, ingin apa menculik Rasulullah ingin membunuh Rasulullah para sahabat disiksa nah barakallahu fikum bahkan apa bahkan Rasulullah terkadang berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi paham ya menunjukkan bahwasanya awal kali berdakwah itu asing mendakwakan agama Islam Nah, agama Islam akan kembali sebagaimana permulaannya asing. Sekarang orang yang mendakwakan sunnah, mengamalkan Al-Quran sunnah asing nggak di mata manusia? Asing. Ini haram, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini syirik. Ya kan? Nah, ini sunnah. Jadi di mata manusia itu asing. Apa kata Rasulullah? Fatu baril khurba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Jadi ingat-ingat patokan kita, asing di hadapan manusia tidak masalah. Tapi jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan as-sunnah. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Terus yang namanya as-sunnah kita amalkan semaksimal mungkin, semampu kita, jangan sampai kita meninggalkannya. Naam. Kemudian apa kalamnya Al-Imam Zaid lanjutannya? Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka qaul. Masyaallah. Kata beliau, hati-hati kamu dengan pemikiran para tokoh, pemikiran para tokoh Kenapa kau berhati-hati? Walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan yang bagus. Maksudnya kalau bukan dalil, hati-hati, jangan diikuti. Ikutilah dalil walaupun manusia menolakmu. Faham ya? Walaupun manusia meninggalkan kita enggak masalah. Coba kalau kita dulu mengingat masa lalu yang ketika kita masih awam, teman kita banyak enggak kira-kira? Banyak orang-orang awam banyak teman kita. Tapi kenapa kita tinggalkan satu persatu? Kenapa kita tinggalkan? Karena sudah beda jalur, sudah beda arah, Faham ya? Kita tetap mengucapkan salam karena masih muslimin. Faham ya? Tapi arah jalur prinsip manhaj sudah berbeda sehingga apa? Kembalilah kepada hadis al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Ya. Enggak mungkin kita langsung bergabung sama mereka. Mungkin ada orang mabuk kita ikut mabuk misalkan kan enggak mungkin. Faham ya? Jadi harus terpisah di situ ya. Naam. Kita lihat. Jadi kalamnya Al-Imam al Zai bagus sekali tadi ya. Alaika bi asari man salaf wa in rafatakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Naam. Wa hadha yaqtadi anna al-muslima yuslimu lillahi wa lirasulih. Ini mengharuskan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia itu berserah diri kepada Allah dan Rasulnya wa ya'lamu annal maslahata wal khaira fi ma ja'a wa rasulih dan hendaknya dia mengetahui bahwasannya kebaikan dan bahwasannya yang namanya na'am faedah atau manfaat itu adalah yang ada yang datang dari Allah dan Rasulnya walau kanat nafsuhu fiha istisqalun aw tabatuun an dzalik ya kan walaupun jiwa manusia itu berat dan sangat lambat untuk menerimanya. Tapi yang namanya kebenaran kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang namanya kebenaran ada berapa kebenaran? Dua atau tiga? Sat, Eh? Berapa? Kebenaran itu ada dua atau tiga? Satu saja. Faham ya? ada ba'dal haqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi jangan tertipu dengan ucapan-ucapan orang yang mengatakan di sana juga benar kok ngajinya, sana sana juga benar, sana juga ahlu sunnah, ini juga ahlu sunnah, sana sunniun, di sini salafiyun, sama aja nggak ada bedanya. Kita katakan enggak, kebenaran cuma satu. Yang mengikuti Al-Quran wa was sunnah, kaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan, keyakinan bukan slogan. Paham ya? Kalau kalau cuma slogan antum saksikan banyak slogan sekarang ditempel-tempel di pinggir jalan atau tempel di mobil juga ada slogannya. Eh, motor ada slogannya. Paham ya? Bandul kunci pun ada slogannya. Masker ada slogannya RII. Masya Allah. Kalau nggak percaya, lihat aja. Nah Allah masker padahal. Anak pun dipertunjukkan, masya Allah, Allah mustahil. Serba slogan sekarang. Nah Allah mustahil. Hati-hati ya. Jangan tertipu dengan itu. Ya, prakteknya yang kita butuhkan. Paulan wa amalan wa dan Ucapan, amalan dan keyakinannya. Nah, Allah musta'an. Jadi enggak perlu kita pasang slogan di mobil stiker, kemudian motor stiker, salafi sunni, bukan itu. Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah beliau mengatakan yang namanya ahlus sunnah itu bukan semata-mata tulisan jadi tempel semakna itu ya. Tapi apa? Amalannya. Lah kalau teman stiker kita bisa enggak bikin stiker? Bisa kan? Kaos bisa sablon, di belakang salafi, depan as-sunnah. Eh, pinggir istiqomah. <laughs> Macam-macam kan? Allah musta'an. Bukan itu yang diinginkan barakallahu fikum, yang diinginkan adalah praktek amalannya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Itu penting sekali. Sehingga apa? Dengan patokan itu kita bisa menilai benar enggak ucapannya ini dengan eh dengan apa yang disampaikan benar enggak perbuatannya? Apakah sekedar ucapan saja? Nah, itu penting ya. Nah, barakallahu fikum. Allah Taala berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah Taala itu zat yang lebih tahu dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Ikhwani fi din azan jazakumullah berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke-41 beserta penjelasannya yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa Sekarang kita masuki hadis yang ke-42. Hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Na'am barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadits tsani wal arba'un. Hadis yang ke 42. Hadis yang ke-42 ini hadis yang terakhir. Kalau antum jumpai matan kok sampai 50 itu udah ada tambahan. Sudah ada tambahan yang ditambahkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimatullah alaih. Ditambahkan menjadi 50. Wa illa aslinya nah barakallahu fikum kalau Imam Nawawi 42. Paham ya? 42 hadis. Sebagian matan itu kan sampai 50, ya enggak? Yang 50 itu disempurnakan ditambahi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Paham ya? Jadi yang sudah antum hafal itu 42. Sama ini nanti dihafal juga ya. Nah, mudah. Berarti selama ini kita eh, pelan-pelan eh, alhamdulillah selesai juga ya. Tapi kita baca dulu, belum selesai ya, dikit lagi. Nah. Al-hadits tsani wal arbaun, hadis yang ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa taala hadis apa namanya ini Ihsan hadis qudsi hadis apa qudsi kenapa karena di dalamnya ada qala Allah taala ada ucapan Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum hadis qudsi kenapa di, dikatakan hadis qudsi karena nisbah kepada al-malikul quddus paham ya? zat yang maha suci Hadis Allah Subhanahu wa taala, hadis zat yang maha suci itu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tersucikan dari seluruh cacat dan juga aib. Enam. Kita lihat sini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Abu siapa? Abu Hamzah digelari dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa kunyahnya tadi? Abu Hamzah dihafal. Kunyahnya Abu Hamzah. Digelari dengan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam sejarahnya berapa tahun? 10 tahun. Membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Berarti 10 tahun tersebut berarti setelah apa? Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di usianya berapa? 63 tahunan itu. 63 63 tahun 6. Jadi di dalam sejarahnya, dalam biografinya Anas Malik itu panjang lebar. Kesimpulannya, beliau kunyanya Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka taala Allah taala berkata, "Ya Adam, wahai Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, ini wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai ibnu Adam, ini bayangkan. Allah taala mengatakan kepada segenap anak keturunan Nabi Adam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni untukmu dan tidak peduli. Bayangkan itu. Nah, ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibnu Adam, law balaghat dhunubuka anana sama wahai ibnu Adam, wahai bani Adam, kalau seandainya dosamu itu mencapai sampai langit. Paham ya? Sampai setinggi langit dosamu, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan mengampuni untukmu dan tidak peduli, bayangkan. Allah Subhanahu wa taala. Diampuni. Dosa walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung. Itu kalau orang taubat benar, dengan sebenar-benarnya taubat, serius, sesuai dengan syaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kisah yang sudah kita lewati berkali-kali, kisah apa itu? Eh, pembunuh berapa jiwa? 100 jiwa. Bunuh enggak sembarangan, bukan satu orang dua orang. 100 jiwa dia bunuh. Tapi karena tobatnya itu benar-benar tulus, Allah taala terima tobatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, melalui apa di antaranya? Melalui nasihat seorang alim, seorang yang berilmu. Di situ syahidnya orang yang berilmu itu bisa menyelamatkan dirinya dengan izin Allah, bisa menyelamatkan orang orang lain. Sebelumnya ketika masih 99 jiwa, dia bertanya kepada orang ahli ibadah. Ibadahnya Masya Allah, tapi ilmunya kurang. Ditanya sama orang ini. Nah, Aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada peluang untuk tobat? Semakna itu ya. Kata orangnya, enggak ada. <laughs> Kata alu ibadah memang enggak ada katanya. Dibunuh sekalian sama orang tadi itu. Kenapa menjadi 100. Syahidnya apa? Orang kalau cuma mengandalkan ibadah enggak punya ilmu, itu terkadang berbahaya. Kenapa berbahaya? Enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya dia dibunuh. Selamat enggak? nggak selamat. Orang tadi juga belum selamat. Paham ya? Akhirnya setelah genap 100 jiwa dia bunuh, datanglah kepada orang ya min na'am fikum min ulama ahli ard. Datang kepada orang alim yang ada saat itu. Paham ya? Tanya, aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat yang dibuka untukku? Apa kata nah seorang alim tadi itu? Apa yang menghalang-halangi antara kamu dengan antara apa? Kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? untuk bertobat apa yang menghalang-halangi? Gak ada yang menghalang-halangi kalau tobat benar-benar tobat, silahkan diterima. Paham ya? Akhirnya diarahkan kan? Diarahkan oleh orang yang berilmu tadi kalau kamu benar-benar taubat, pindahlah kamu dari bumi yang ini ke bumi sebelah. Karena bumi yang ini bumi yang jelek, kamu sudah melakukan dosa banyak sekali. Pindahlah ke bumi sebelah yang di sana manusia beribadah kepada Allah, ibadahlah kamu bersama mereka. Orang ini nurut, yang sudah membunuh 100 jiwa ini nurut dia. Mendengar nasihat seorang alim, pergilah dia. Paham ya? Pergi ketika sampai di tengah perjalanan Allah taala apa? Utus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Meninggallah dia di tengah perjalanan. Datang dua malaikat rebutan. Ini kira-kira mau dibawa kemana rohnya ini? Dia belum pernah beramal-amal kebaikan sedikit pun. Kata malaikat rahmat, "Oh enggak, dia bahkan sudah tobat ini. Dia menuju ke bumi sebelah, bumi yang bagus, bumi tauhid. Nah, akhirnya apa? Akhirnya perdebatan pun juga terjadi, datanglah malaikat yang ketiga mendamaikan. Kalau begitu, ukur saja tanahnya. Nah, mana yang lebih dekat yang dia tuju atau yang nah barakallahu fikum dia tinggalkan Paham ya? Maksudnya mana yang lebih dekat maka itulah yang mengambil nanti. Ternyata diukur lebih dekat dengan bumi yang dituju. Diambillah oleh malaikat rahmah. Syahidnya di sini barakallahu fikum, dosa itu walaupun sebesar apapun dosanya kalau benar-benar bertobat kepada Allah taala diampuni. Diampuni. Kita lihat lagi. Ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya. Wahai ibn Adam, kalau seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa. Bayangkan, sepenuh bumi enggak sembarangan. Membawa sepenuh bumi dosa, summalaqitani, kemudian kamu berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'a. Dalam keadaan kamu tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan juga. Bayangkan itu. Syahidnya apa? Tauhid. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita miliki kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala biidznillah Allah taala akan mengampuni. Kalau kita bertauhid, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kesyirikan yang ada. Paham ya? Seperti itu. Nah, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, hadzal haditsu min al ahadits al qudsus al qudusiyyah allati yarwiha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih wa fihi salatul jumal. Perhatikan baik-baik. Hadis ini merupakan hadis-hadis qudsi yang Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya. Di dalam hadis ini ada tiga kalimat. Paham ya? Ada tiga kalimat di dalam hadis ini. Nah, perhatikan baik-baik kalimatnya Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, annallaha jalla wa ala yukhatibu jami'a bani Adam. Bahwasanya Allah taala mengajak bicara kepada seluruh bani Adam. Fayaqul, seraya berkata, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Masyaallah. Wahai Ibn Adam, sesungguhnya engkau kapan saja kamu berdoa kepadaku, berharap kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Masya Allah. Naam. Yani man ahsana dhan billah azza wa jal wa taqarraba ilaihi bil amal fa innallaha yaghfiru lahu dhunuba was sayyi'at. Masya Allah. Artinya barang siapa yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa bukan berburuk sangka ya, husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub Mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang baik, amalan saleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut dosa-dosanya dan juga apa? Nah, perbuatan-perbuatan jeleknya. Li'annallaha ghafurur rahim 'ala ma kana minka. Dikarenakan Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap apa? Terhadap apa-apa yang ada pada dirimu. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Fal insanu yakunu 'indahu mukhalafatun wa ma'asin. Karena manusia itu pasti di sisinya memiliki penyelisihan-penyelisihan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Hati-hati. Perbuatan dosa wal billah bisa mematikan hati. Oleh karena itu sebaik-baik hamba adalah apa? Meninggalkan perbuatan dosa sekecil apapun dia tinggalkan semaksimal mungkin. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, nah barakallahu fikum beliau mengatakan Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Wa qad yurisu dzillu itmanuha. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Wa khairul wa khairul linnafsi ka isyanuha. Artinya apa? Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Paham ya? Dan bisa mewariskan apa? Mewariskan kerendahan diri. Naam. Paham ya? Mewariskan kerendahan diri kalau orang senantiasa berbuat dosa. Kemudian apa kata beliau? Wa tarkud dzunubi hayatul qulub dan meninggalkan perbuatan dosa itu hidupnya hati. Sumber hidupnya hati meninggalkan perbuatan apa? Dosa. Wa khairul linafsi ka isyanuha. Sebaik-baik untuk dirimu, untuk jiwamu adalah apa? Adalah meninggalkan semua perbuatan dosa. Nah, barakallahu fikum. Lafatnya kalau enggak salah seperti itu ya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurathu dhillu idmanuha. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairul nafsika isyanuha. Paham ya? Itu kalamnya Al-Imam Ibnu Barak rahimahullah taala an. Dengan semakna seperti itu nanti bisa dilihat sendiri ya. Eh, na'am. Kita lihat sini. Kita ambil sedikit aja kalau enggak selesai kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang enggak masalah. Kita ambil sedikit nanti. Maknanya di sini adalah apa? Barang siapa yang berbuat yang berbaik sangka kepada Allah taala dan mendekatan diri kepada Allah taala dengan amalan saleh maka sungguhnya Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya dan perbuatan-perbuatan jelek yang dia lakukan. Fal insanu yakunu indahu mukhalafatun wa ma'asin walakinahu idza ahsana adh billah wa taba ila Allah wa lam yaqnut min rahmatillah masyaallah. Akan tetapi kalau hamba tersebut walaupun punya kemaksiatan, punya penyelisian, tapi dia ber, berapa? berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Niscaya Allah taala akan mengampuninya. Dalam Al-Qur'an Karim Allah taala mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Artinya apa? Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu atau saksikan. Kalau sudah banyak dosa, enggak tahu solusinya malah bunuh diri. Ya enggak? Wah, ini enggak mungkin diterima ini. Dosa aku udah banyak, sudah ratusan jiwa aku bunuh katanya. Paham ya? Sudah jutaan harta aku rampas. Enggak mungkin aku diterima tobatnya. Kalau seperti itu bunuh diri aja katanya. Allah musta'an. Itu solusi yang tidak bagus. Itu bukan solusi tapi apa? Polusi, kotoran seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mencari solusi bertobat kepada Allah taala, tinggalkan dengan syarat-syarat yang sudah kita lewati ya. Syarat-syarat tobat. Pertama apa? Ikhlas. Kedua apa? Meninggalkan. Ketiga apa? Menyesali. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Syarat-syarat taubat. Pertama ikhlas. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tadi itu. Nah, ini syarat taubat. Untuk mengenai waktunya kapan? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu upayakan sudah dihafal ya. Nah, tercatat sudah dihafal. Syarat-syarat apa? Diterimanya taubat. Naam. Wastaghfara talabal maghfirah minallah. Istighfar itu maksudnya adalah apa? meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lahu jami'ad dzunub. Masyaallah. Niscaya Allah taala akan mengampuni semua dosanya. Walaupun apa tadi? Walaupun dosanya sebanyak apapun kalau dia benar-benar meminta ampunan kepada Allah taala istighfar, bertobat, Allah taala akan mengampuninya. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim" La taqnatum rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri-diri mereka. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni apa? Semua dosa. Dosa kesyirikan pun diampuni enggak? Dosa kesyirikan? Dosa kesyirikan pun diampuni kalau dia bertobat sebelum meninggalnya. Bayangkan itu. Masya Allah. Hada fihi hathun lil insan ala an yatuba ila Allah walau 'azumat dzunubuhu. Di sini ada hasun dorongan, eh, motivasi untuk seorang nah barakallahu fikum, apa motivasinya? Agar segera bertobat kepada Allah walau 'azumat dzunubuhu walaupun dosanya besar. Walaupun dosanya banyak, segera bertobat. Jangan ditunda. Wah, tobatnya nanti aja lah kalau Idul Fitri katanya. Eh, ketemu tetangga, salam-salaman ujung Paham ya? Maaf-maafan nunggu Idul Fitri. Keliru. Ya kalau dia masih hidup, kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Enggak sempat. Paham ya? Jadi istighfar maaf-maafan itu jangan menunggu Idul Fitri. Kapan dia bersalah? Segera. Nah, barakallahu fikum semaksimal mungkin, semampu mungkin. Kita lihat sini. Wala yaqul hadza dzanbun la yaghfiruhullah. Ini. Jangan sekali-kali hamba itu mengatakan ini dosa, enggak mungkin Allah telah mengampuni. Jangan ngomong kayak gitu, enggak boleh. Eh, jangan sampai antum atau kita ngomong dosa ini nggak mungkin diampuni. Jangan ngomong kayak gitu. Itu ucapan yang keliru. Nah, terus bagaimana? Banillahu taala yaghfiru jami'ad dzunub. Bahkan Allah taala mengampuni semua dosa. Fayatubu ilallahi azza wa jalla wa yubadir. Hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun karim. Wallahu subhanahu ghaniyun karim. Allah taala zatnya maha kaya dan maha mulia. La yadurruhu syai'un wa la yanqusu min mulkihi. Masyaallah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan Allah taala dan tidak mengurangi dari kekuasaan Allah taala. Bayangkan, hamba ketika bertaubat minta ampunan kepada Allah taala, kemudian Allah taala mengampuni, berkurang enggak kekuasaan Allah taala? Tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang sama sekali barakallahu fikum na'am. Bahkan sebutkan dalam hadis yang kita lewati dulu, eh, permisalannya bagaikan apa? bagaikan benang yang dicelupkan nah barakallahu fikum kemana kemana ke lautan ditarik kembali kira-kira bagaimana mengurangi air laut enggak enggak mengurangi enggak nampak sama sekali itu kalau dipermisalkan maksudnya apa benar-benar enggak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum ikhwani fid din azza wa kita lihat lagi Au mimma indahu syai'un atau tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menambahi, tidak mengurangi. Fa fihi husnudzan billah. Di dalam hadis ini ada pendalilan apa? Berbaik sangka kepada Allah taala. Wa ta'alluqul qalbi billah dan menggantungkan hati itu hanya kepada Allah taala. Wa adamu qunut wa adamul qunut min rahmatillah dan hendaknya tidak putus asa dari rahmat Allah taala. Wa annal insana la yata'adam danban 'ala taubah dan jangan sampai seseorang itu menganggap dosanya itu besar eh, daripada tobatnya. Maksudnya bagaimana? Jangan merasa wah dosaku sudah besar, enggak mungkin diterima tobatnya. Jangan. Sebesar apapun, kita lewati ya, sebesar apapun, setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan dosanya tetap diampuni kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghfirudz dzunuba jami'an maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita selesaikan aja ya yang ini yang lumbatul itikad pada pertemuan yang akan datang karena tinggal sedikit eman-eman kita selesaikan aja yang ini. Al-jumlatu tsaniyah, nah kalimat yang kedua qala jalla wa ala Allah taala mengatakan ya ibnu Adam, law balaghat dhunubuka 'ala as-sama' wahai ibnu Adam, kalau seandainya dosamu pun mencapai langit ini, setinggi langit, irtafa'at minal kasrah meninggi sampai langit karena banyaknya dosa tadi itu hatta tablugha sahab sampai tinggi eh, sampai ke awan ke langit summa astaghfartani wala ubali kemudian kamu minta ampun kepada aku aku ampuni dan enggak peduli bayangkan aku ampuni enggak peduli Masya Allah fahada fihi ana ta'hubta tahub tajubbu nama qablaha tahjubu yang benar ya. Itu kayak kurang hak itu ya kalau tidak salah itu. Ya, Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasannya tobat itu bisa menutup-nutupi, menghijabi ya, apa-apa eh, yang sebelumnya berupa minat dunia berupa dosa. Mahmaka kasuratid buat buat tomat. Walaupun banyak dosanya, besar dosanya, tapi kalau dia tobat itu bisa menutupinya. Walau tarakamat wartafa'at walaupun bertumpuk-tumpuk dosanya, dan meninggi sampai mana? Ila anan sama sampai ke langit. Meninggi sampai ke langit. Nah, itu pun tetap diampuni. Fa innaha tahdimuha. Maka sesungguhnya taubat tersebut bisa menghancurkan itu semuanya. At-taubatu as-sahihatu al-mustafiyatu li syurutiha wa hiya. Ini penting. Syaratnya jangan sampai dilupakan ini ya. Kata beliau, tobat yang sahih taubat yang benar itu adalah taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya wahya. Ini lihat syarat-syaratnya ini. Pertama, an yuqli'a 'anil dhanbi. Berlepas diri dari dosa. Meninggalkan maksudnya. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, an ya'zima 'ala ya'ud. Yang kedua, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Sudah kita lewati sama ya, seperti yang kita lewati itu ya. Kalau ringkasnya ya, pertama ikhlas. Kedua meninggalkan ketiga menyesali, keempat berazam kuat tidak menang, untuk tidak mengulang kembali. Yang ketiga di sini wa an yandi wa an yandama ala ma hasala minhu. Menyesali. Ya, yang ketiga adalah hendaknya dia menyesali terhadap dosa yang telah terjadi. Faham maksudnya ya? Bukan malah bangga, nyesal dia. Yang keempat, wa idza kana indahum madzalimun ibad yarudduha ilaihim, masyaallah. Wa yatlubu minhumul musamaha. Kalau ternyata dia punya perbuatan kedoliman yang dia lakukan kepada hamba-hamba Allah hendaknya dia mengembalikan kepada mereka dan minta maaf contohnya contohnya ini kalau memungkinkan dulu ketika dia belum ngaji pernah mencuri sapi tetangganya sapi nggak sembarangan harganya jutaan 15 juta paham ya mungkin ya nah dia curi sama dia nggak ngomong pergi selama lima tahun atau dua tahun dia pulang ternyata sudah menjadi sunni salafi dia masya Allah dapat hidayah, mengenal as-sunnah, pulang udah berjubah, berjenggot, pakai sorban, tapi dia obat. Nah, bagaimana caranya untuk minta maaf? Kalau memungkinkan, datang ke rumahnya, ganti dulu sapi yang pernah dia curi dengan harta, eh, ngomong baik-baik, ngomong bagaimanapun caranya biar gak marah ya pemilik sapi tadi itu, lakukan minta maaf. Kalau gak memungkinkan, titip uang. Dulu yang mencuri sapi Pak Fulan itu, anak misalkan. Ini gantinya Paham ya? Ini gantinya. Dulu senilai sekian sekian sekian tolong sampaikan Pak, Pak Fulan. Kalau Pak Fulan itu ternyata apa? ngomong, "Ya udah udah Anda maafkan." Kalau dia mau datang sendiri pun enggak masalah. Dia datang sendiri. Tapi kalau dia udah berdekat bulat bersumpah, "Wallahi, demi Allah, nanti kalau ketemu orangnya yang mencuri sapi ini tak bunuh orangnya." Udah marah seperti itu, antum jangan ketemu. Paham ya? Kalau ketemu eh, meninggal dunia nanti. Ya kan? Jangan ketemu. Paham ya? Tapi cukup antum minta maaf secara jarak jauh, ganti rugi yang pernah antum suri selesai. Paham ya? Mendoakan kebaikan pada pemilik sapi tadi itu yang pernah dicuri tadi itu. Itu contoh aja. Contohnya seperti itu. Kalau memungkinkan seperti itu. Contoh yang lain, pernah dia menghibai, menghibai itu masih ngerasani rumpi, itu cara bertobatnya juga apa? Kalau memungkinkan minta maaf, minta maaf. Kalau tidak memungkinkan karena orang sudah meninggal, orang sudah meninggal atau orang sudah pergi jauh, didoakan kebaikan anak kebaikan semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Semoga Allah Taala melancarkan rezekinya. Itu termasuk apa? Untuk menebus dosa kita yang pernah kita lakukan berupa riba tadi itu, berupa ngerasani atau ngerumpi tadi itu. Kalau nggak memungkinkan minta maaf langsung, mungkin orangnya yang pernah kita ribai dan meninggal atau pindah tempat. Paham ya? Seperti itu. Kita doakan kebaikan. Nah, hadhihi at-taubatu ya sahihatu wa hadhihi allati tahdimud dunub wa in balaghat 'anana as-sama' kama fi hadzal hadits. Fafihi targhib fit taubah wa husnul dzan billahi azza wa jal wal mubadaratu wal musara'atu ila taubah masyaallah. Kata beliau, inilah taubat yang benar. Eh, inilah taubat yang bisa menghancurkan dosa-dosa walaupun dosa sampai setinggi langit sebagaimana datang dalam hadis dan di dalam hadis ini ada dorongan anjuran untuk bertaubat dan agar kita berbaik sangka Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera berlomba-lomba untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jumlatus salisah. Kalimat yang ketiga, yang terakhir ini, yang ketiga ini. Wahya a'dhamu a'dham. Ini yang paling besarnya dan paling besarnya. Apa? Tauhid. Jadi kalau antum punya tauhid, punya kunci tauhid ini, enggak usah nanya sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kenapa? Karena hadisnya sangat jelas sekali. Hadis mengenai bitaqah. Hadis bitaqah itu kalau antum perhatikan sangat ngeri sekali. Ditunjukkan, ditampakkan di hadapannya 99 catatan amalan kejelekan semuanya. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Orangnya pasrah sudah, wah sudah nyerah ini. Pasrah. Jelas apa? Jelas binasa ini. Tapi ternyata dia punya bitokoh, punya kartu. Kartu inilah yang bisa menyelamatkan dengan seizin Allah taala. Kartu apa? La ilaha illallah. Bayangkan. Nah, jadi termasuk apa? Termasuk keutamaan tauhid di antaranya apa Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang muwahhidin. Qala subhanahu ya ibna adam innaka law ataitan bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah wahai bani adam kalau seandainya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa kemudian kamu berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan niscaya aku akan mendatangimu dalam keadaan membawa sepenuh bumi ampunan. Masya Allah balasannya. Al jazau min jinsi al amal. Wal qurab ma'nahum al mil'u. Ingat-ingat nih, al qurab makna al qurab al mil'u, sepenuh. Paham ya? Sepenuh bumi. Kalau mil'ul ardi sepenuh bumi, kalau mil'ul sana, sepenuh langit. Lau ataita nabi kurabil ardi yakni mil al ardi wal awasi'ah masyaallah. Kalau kamu mendatangiku dengan apa sepenuh bumi yang luas dosa, walau malak walau malak taha kullaha al khataya, walaupun kamu menuhi bumi itu semuanya dengan dosa, walakinnaka salimta min syirki billah azza wajalla. Tapi kamu selamat dari kesyirikan kepada Allah taala, fa innaka la tayas fa innaka la tayasu min maghfiratil min maghfiratillahi lailaka. Maka kamu jangan sampai berputus asa dari ampunan Allah Taala. Bayangkan ini. nggak boleh berputus asa. nggak boleh berputus asa kepada nabi barakallahu terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wahada kama fi qouli ta'ala Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dari kalimah Yang seperti ini sebagaimana firman Allah taala sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa punya Allah taala kehendaki. Nah, perhatikan baik-baik. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, fadzunubu allati duna syirki hiya tahta masyiatillah. Semua dosa yang di bawah kesyirikan itu semuanya apa? di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa yang di bawah kesyirikan itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini insya'a adzaba sahibaha thumma ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Kalau Allah telah menghendaki mengadab pelakunya, kemudian pelakunya dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Wa insya'a fa'anhu min awali wahlatin walam yadkhulin nar masyaallah. Jika Allah telah menghendaki, Allah telah mengampuni di awal permulaan langsung diampuni dan tidak masuk ke neraka. Ini berarti apa? Dosa besar. Ingat-ingat ya, termasuk prinsip akidah keyakinan ahlu Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Paham ya? Tidak kekal di neraka, tapi di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia bagaimana? Alhamdulillah. Pelaku dosa besar di dunia bagaimana? Kafir enggak? Hah? Kafir enggak? Pelaku dosa besar di dunia bagaimana hukumnya? Kafir enggak? Abdul Aziz? Enggak kafir, tapi Ewa, mukminun naqisul iman. Dia mukmin cuman imannya berkurang. Di akhirat bagaimana tahta? Masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Fadalla hadza ala khataris syirki. Ini menunjukkan bahwasanya bahayanya kesyirikan wal iyad billah. Wa anna syirka la yasihu ma'ahu amalun. Dan bahwasanya kesyirikan tidak layak, tidak pantas bersamanya amalan. Wa la yatma'u sahibuhu bi maghfiratillah malam yatub minhu dan pelakunya tidak perlu berharap ampunan Allah taala selama dia tidak bertobat selama tidak bertobat Faman mata 'ala syirki fa innallaha la yaghfiru Maka barang siapa yang mati di atas kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Wa man mata 'ala tauhid walau kana 'asiyan fasiqan murtakiban lil kaba'ir duna syirki. Dan kalau seandainya dia mati, meninggal di atas tauhid, mati, meninggal di atas tauhid. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan dia pelaku maksiat atau melakukan perbuatan kefasikan melakukan perbuatan dosa besar di bawah kesyirikan wa fihi si'atu rahmatillahi wa afih Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tetap mendapatkan na barakallahu fiikum ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena punya tauhid tadi itu. Wa fihi si'atu rahmatillahi wa afih Di dalam hadis ini juga menunjukkan apa luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Wa annahu innama yakunu li ahli iman wa ahli tauhid Ampunan Allah Ta'ala ditujukan kepada orang yang beriman dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah disebutkan di sini kita lihat. Wa annahu innama yakunu ahli iman wa ahli tauhid. La ataituka bi qurabiha maghfirah. nistaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Maghfiratan tamlaul ardo mislama tamla'u hadzunub. Yaitu ampunan yang memenuhi bumi seperti apa? Seperti bumi tersebut dipenuhi oleh dosa. Dikasih apa? Ampunan sepenuh bumi juga. Naam. Wa maghfiratullahi awsa' dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih lebih luas. Allah taala Allah taala berfirman, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang sangat luas ampunannya. La yata'adzamuha syai'un minadz Tidak ada sesuatu apapun. Nah, barakallahu fikum berupa dosa yang lebih besar daripada ampunan Allah Taala enggak ada. Ampunan Allah Taala lebih besar lagi. Fahadah hadithun azimun fihi hadil jum'at salat. Ini hadis yang besar. Di dalamnya mengandung tiga kalimat yang sangat besar. Alatifiha, fiha al-bisyarah li ahli iman wa ahli tauhid. Yang di dalamnya mengandung apa? Bisyarah, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa fiha al-indharu li ahli syirki wal kufri billahi azza wa jal dan juga di dalamnya ada peringatan kepada pelaku kesyirikan pelaku kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala wa hassuhum 'ala al-musara'ati lit-taubati minal kufri syirki qabla al-maut dan juga dorongan kepada mereka untuk bersegera bertaubat dari kekufuran dan bertaubat dari kesyirikan sebelum meninggal dunia. Paham ya? Jadi dosa kesyirikan sangat berbahaya sekali. Faman mata wa musyrikun fala tama'alahu fi maghfiratillah azza wa jal. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, maka enggak ada harapan lagi bagi orang tersebut untuk mendapatkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau enggak tobat. Wa amman mata 'ala tauhid fa huwa in wa in kana 'indahu dhunubun wa mukhalafatun katsiratun tamla'ul arda fa innallaha yaghfiru lahu tauhidillah azza wa jalla masyaallah. Adapun orang yang mati di atas tauhid, walaupun dia punya dosa dan penyelisihan yang banyak sepenuh bumi, maka sesungguhnya Allah Taala akan mengampuni orang tersebut disebabkan karena tauhidnya kepada Allah Taala. Wa bara'atihi minasyirki dan berlepas dirinya orang tersebut dari kesyirikan. hadza fihi fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz Di dalam hadis ini mengandung apa? Keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa itu kepada Allah Taala wa fihi khataru syirkin Di dalamnya juga ada penjelasan bahayanya kesyirikan. Wa fihi al alal al-mubadarah bit taubah. Di dalamnya juga ada dorongan untuk bersegera, berlomba-lomba untuk bertaubat. Wa fihi sa'atu wa fihi sa'atul maghfiratillahi 'azza wa jalla. Di dalamnya juga ada apa? Penjelasan mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik syarahnya itu tinggal dikit lagi. Nah, di dalamnya ada dorongan untuk apa tadi? Untuk Naam segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala fihi sa'atu maghfiratillah azza wa jal. Di dalamnya juga apa? Ada dorongan anjuran Naam barakallahu fikum mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha wa annahu wa annaha nam tas'ud dzunub jami'an. Bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengampuni, bisa meliputi dosa semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni semua dosa dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Nam Penyayang. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kitab ini yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, 42 hadis karya Al-Imam An-Nawawi yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan Hafizallahu taala wa ra'ah. Walhamdulillahirabbil alamin.